Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya, saya mau tanyakan bagaimana untuk mengetahui bahwa amalan kita itu diterima apa enggak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bu ya. Makasih. Assalamualaikum. Bagaimana kita mengetahui amal kita diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu. Makanya Pokoknya cirinya amal diterima itu adalah yang ikhlas. Dan ciri ikhlas itu kalau tidak pernah diucapkan di lidah. Kalau anda ngomong ikhlas, itu nggak ikhlas loh ya. Nah, karena apa? Ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Lah kok muncul di lidah? Saya benar ikhlas, saya dolong ikhlas, tapi ternyata dianya kurang ajar sama saya loh kan. <laughs> Nah, nanti ada bab maka Ibu bisa didengar kembali tentang bagaimana uh, menjaga hati agar ikhlas. Jadi amal yang diterima oleh Allah adalah yang kita lakukan dengan ikhlas. Dan ikhlas itu ada banyak penyakit-penyakit. Jadi namanya ria dan ria itu masuknya itu halus. Tidak ada virus lebih lembut daripada ria. Jadi virus ria itu halus sampai digambarkan Rasulullah dalam hadis yang anak-anak kita sampai hafal ya. Yang menarik akhfa min dabibin namratis sauda ala saktur samma fi zulma yang namanya riak itu masuk ke dalam hati seseorang itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam terus ngulangnya susah ngulangnya susah <laughs> kaki semut hitam ya tiba-tiba orang bahkan riak itu sendiri yang menghancurkan amal menjadi tidak diterima oleh Allah tidak terjadi hari ini nanti waktu mau mati pun bisa meninggal sebelum meninggal sehingga bisa saja malaikat berkata apa, apa iblis menghadap kepada orang yang sudah sakaratul maut subhanallah begitu mengerikannya ini mau mati iblis datang bapak atau kamu ini orang baik orang soleh coba ucapkan la ilaha illallah dengan lidahmu biar semua orang tahu kalau kamu alila ilaha Riwayatnya iblis menuntun kita mengucapkan la ilaha illallah dengan lidah kita. Sehingga hanya pengen bahwasanya agar disebut saya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Ternyata orang soleh ini sadar ini iblis yang ngajari. Tidak, saya tidak boleh mengucapkan. Kata iblis, angkat tanganmu. Allah. Ternyata ini juga bisa riak yang demikian ini. Akan tetapi, kita tidak boleh seudan bagi orang yang berla ilaha illallah. La ilaha ahli surga. Maksudnya, begitu dahsyatnya iblis itu akan menjerumuskan kita biarpun sampai mati Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala pernah beliau itu nazak sakaratul maut tiba-tiba waktu ditalkin sama pengikut-pengikut beliau Imam Ahmad bin Hambal mengatakan belum suruh la ilallah mengatakan belum loh ini seorang imam besar ditalkin la ilallah ngomong belum subhanallah Allah mengembalikan Imam Ahmad dalam kesadarannya para sahabatnya bertanya Imam Ahmad Engkau adalah imam ahli sunnati wal jamaati. Bagaimana engkau kami talqin la ilallah kau katakan belum? Imam Ahmad menjawab, aku tidak ngomong kepadamu. Aku ngomong kepada iblis yang berkata kepadaku, ya Ahmad, aku nyerah. Sungguh kau hebat, aku tidak bisa menggodamu. Aku jawab, tidak. Selagi nyawa masih ada, engkau masih mungkin menggodaku. Tidak, aku tidak tertipu dengan sanjunganmu, wahai iblis. Tidak. Jadi Imam Ahmad mengatakan tidak itu kepada iblis bukan kepada orang yang mentalkinnya mentalkin la ilallah iblis datang hebat Ahmad kau Kok imam ahli sunnah wal jamaah benar sampai aku tidak bisa menggodamu kata Imam Ahmad apa? tidak selagi nyawa masih ada kau bisa saja menyusup untuk merusak amalku jadi tanda amal itu diterima oleh Allah adalah kalau sudah kita ikhlas ikhlas itu adalah diantara sudah kita, kita pikirkan lagi jadi kalau kita ikhlas itu kita berbuat kita tidak usah sebut-sebut itu semua. Seperti on. Oh, bahkan kita akan tambah lagi. Kalau kita berbuat tidak pernah kita sebut lagi. Tidak usah berkata, oh aku sudah berbuat. Nggak perlu ngomong gitu. Jadi justru kalau kita ikhlas, kita berbuat, terus terus berbuat lagi, dan berbuat lagi. Bahkan, kalau orang ragu atau takut tidak diterima, bagaimana? Itulah hakikat ikhlas. Kalau takut tidak diterima itu bagaimana? Itu hakikat rahasia ya Allah. Aku takut amalku tidak diterima oleh Allah. Karena dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah, maka dia menjaga. Bahkan setelah dia memberikan seratus ribu, tak tanya kelihatan orang aku ngasih seratus ribu. Aduh, ya Allah kenapa kelihatan orang? Nah, kalau sudah sampai mikir begitu, ini tanda orang takut ini. Takut ditolak, berarti diterima oleh Allah. Ya Allah, ketahuan seratus ribu. Aduh, kalau begitu aku harus cari seratus ribu lagi yang nggak ketahuan sama orang. Hebat kan? Seratus ribu ketahuan sama orang aduh pinggir pinggir ke keropak sana saya pengen cari 100 ribu yang nggak ada orang lain li, lihat nah begitu baru hebat jadi ikhlas itu semacam itu berjuang terus berjuang dan tidak ada akhirnya ini jadi masalah ikhlas ini sungguh luar biasa maka perlu juga ilmu sehingga perlu Imam Ghazali mengajari silsilah membersihkan hati termasuk diantaranya paling berat adalah namanya ria ria itu luar biasa ria itu kadang-kadang dengan dengan tidak harus dengan lidah karena kadang cukup dengan halus sekali. Misalnya ibu-ibu yang jago sholat malam itu lah. Rupanya ke kantor itu rupanya mengantuk-ngantukkan diri. Masya Allah ibu kok ngantuk ngelembur ya? Enggak semalam saya tahajudnya agak awal kok. Enggak oh, awal kok. <laughs> Yes. Oh jadi ibu ini jago tahajud nih. Oh, subhanallah. Ya hati-hati dengan amal-amal bisa saja rusak karena kita itu tidak ikhlas. Baik kemudian kita pun juga tidak boleh menilai orang lain tidak ikhlas kalau riak tunjuk ke sini kalau ikhlas tunjuk keluar itu baru selamat amal kita jangan ngomong aku ikhlas kalau anda ngomong ikhlas sudah tidak ikhlas tapi katakan orang itu ikhlas kelihatannya riak mungkin dia pura-pura riak saja riak pura-pura ada loh ya ada pura-pura riak kalau nunjuk orang lain jangan mengatakan wah orang riak ya malaikat saja nggak tahu kok anda tahu malaikat nggak tahu si fulan riak Malaikat tugasnya mencatat amal disetorkan ternyata ditolak oleh Allah. Malaikat tidak tahu. Dalam hadis Imam Bukhari Imam Ghazali meriwayatkan satu hadis malaikat malaikat malaikat malaikat sampai nanti kepada Allah ditolak. Aku tidak terima. Dia berbuat bukan karena aku. Lah orang malaikat saja nggak tahu kalau dia riak. Bagaimana Anda tahu si fulan riak? Nggak bisa kita tahu. Makanya kita sering suudan. Berbuat begitu saja pamer. Tuh nggak boleh Anda nilai begitu. Riak jangan ditunjuk ke orang lain, tapi riak tunjuk ke sini. Makanya jangan ngomong ikhlas. Pernah dengar atau pernah ngomong ikhlas? Saya eh ikhlas kok ngomong-ngomong. Wong ikhlas yang tahu hanya Allah kok cerita sama saya. Ya gak diterima dong, gak ikhlas itu namanya. Baik insya Allah Lihat nanti ambil CD, bisa dikopi CD tentang bagaimana mengabadikan amal itu adalah rentetan rinci tentang ikhlas itu semuanya.